Uh, pada pertemuan yang terakhir uh, kita telah menjelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan takut dan gemetar kemudian bertemu dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian Khadijah pun membawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan saudaranya atau sepupunya yaitu Warakah bin Naufal radhiyallahu taala anhuma dari situlah kemudian Warakah mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diusir oleh kaumnya dan akan dimusuhi oleh kaumnya. Setelah itu, e, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al Bukhari, disebutkan setelah setelah itu tidak berapa lama kemudian Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu pun meninggal dunia. Kemudian wafataral wahyu, wahyu pun terputus setelah itu. Wahyu pun terputus setelah itu. Para ulama khilaf tentang berapa lama wahyu terputus. Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu terputus sekitar dua setengah tahun. Ya. Ada yang mengatakan sekitar enam bulan. Ada yang mengatakan uh, berapa puluh hari. Ada yang mengatakan cuma empat hari. Khilaf yang besar di antara para ulama. Namun yang dirojihkan oleh seperti Sahib Rahikul Maktum, Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri bahwasanya wahyu terputus hanya beberapa hari, tidak tidak uh, sangat lama sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa buku sirah. Yang menyebabkan adanya persangkaan bahwasanya wahyu terputus sangatlah lama, ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu terputus maka beliau sangatlah sedih. Hazanan syadid dan sangatlah sedih tatkala mendapati bahwasanya wahyu terputus sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, naik ke puncak gunung dan beru, naik ke puncak gunung dan berusaha untuk melemparkan dirinya dari atas puncak gunung. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin intihar, ingin bunuh diri. Dan ini riwayat banyak diulang-ulang oleh orang-orang kafir yang mereka ingin menimbulkan syubhat, meragukan akan kenabian Rasulullah, kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan bagaimana Muhammad menjadi seorang nabi sementara dia sendiri ingin membunuh dirinya ya tatkala wahyu terputus. Yang terlebih jadi masalah lagi ternyata riwayat ini e, termaktub dalam Sahih Al Bukhari ya sehingga menjadikan banyak orang yang menyangka yang tidak mengerti akan ilmu hadis menyangka bahwasanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melemparkan tubuhnya dari atas puncak gunung adalah riwayat yang sahih. Padahal ikhwani fillah khawati azani Allah iyakum pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini adalah riwayat yang da'ifah riwayat yang tidak sahih. Eh, kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari tatkala menyebutkan riwayat ini meskipun dalam Sahih Bukhari, ya, dia menyampaikan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kata Al-Imam Az-Zuhri, "Fima balagona ya sebagaimana sampai kepada kami. Kemudian Imam Ahzuri menyebutkan kisahnya bahwasanya Nabi SAW tatkala terputus wahyu, maka beliau pun dalam keadaan sedih, kemudian pergi ke atas puncak gunung dan ingin melemparkan tubuhnya, ingin bunuh diri di atas puncak gunung. Tatkala Nabi SAW ingin melemparkan tubuhnya dari puncak gunung, datanglah malaikat Jibril menegur Nabi SAW dan mengatakan, Anta Rasulullah haqqan, engkau adalah seorang Rasul yang benar sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak jadi bunuh diri. Kemudian Uh, terputus lagi wahyu sangat lama. Rasulullah SAW ingin lagi membunuh diri, ingin melemparkan tubuhnya lagi dari atas puncak gunung. Terjadi berulang-ulang dan selalu ditegur oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian akhirnya turunlah wahyu dan kemudian tataba fatataba. Akhirnya wahyu pun tidak pernah terputus sama sekali setelah itu. Riwayat ini sebagaimana sebutkan tadi disebutkan oleh Imam Al Bukhari dalam sahihnya dari Al Imam Az Zuhri dan Imam Zuhri mengatakan fima balagana. Ada sebuah riwayat yang sampai kepada kami. Al-Imam Az-Zuhri tidak menyebutkan sanatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi riwayatnya terputus, mungkat ya, terputus. Bisa jadi mukbal ya. Terputus berturut-turut di atas Al-Imam Zuhri. Oleh karenanya, eh, para ulama telah menjelaskan hadis yang seperti namanya hadis mursal. ya Seorang tabi'in menyebutkan kisah langsung dari Rasulullah jadi tabi'in tidak bertemu dengan Nabi SAW. Seorang tabi'in bertemu dengan sahabat. Jadi ada terputus antara tabi'in dengan Nabi. Bagaimana Imam Zuhri menyebutkan kisah dari Nabi sementara dia sendiri tidak bertemu dengan Nabi SAW. alaihi wasallam. Terlebih lagi ternyata Al Imam Az-Zuhri yaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau adalah siwari tabi'in. Dari tabi'in yang junior bukan tabi'in senior. Dan tabi'in junior dia itu bertemu dengan sigharis sahaba bertemu dengan juga sahabat junior seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi julu riwayatihi kebanyakan mayoritas riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri adalah dari kibaru tabi'in. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis kebanyakan dari kibaru tabi'in, para tabi'in yang senior. Dan sebagian kecil hadis-hadisnya diriwayatkan dari sahabat yang junior seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Oleh karenanya sebagian ulama hadis seperti Yahya bin Said Al-Qattan menyebutkan bahwasanya mursaluz Zuhri syarrun min marasili ghairihi. Bahwasanya mursalnya Imam Zuhri lebih buruk daripada artinya lebih dhaif, lebih dhaif daripada mursal-mursal daripada tabi'in yang yang lain. Oleh karena ikhwani fil azani Allah Jangan sampai kita terpedaya dengan propaganda orang-orang kafir yang mengatakan lihat dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ingin membuang membunuh dirinya, ingin intihar, melemparkan tubuhnya dari puncak gunung. Kita katakan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah karena merupakan riwayat yang mursalah karena Al-Imam Zuhri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang lemah menurut para ahlul hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, taruhlah kalau riwayat tersebut benar. Bahwasanya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membunuh dirinya, ingin melemparkan tubuhnya dari atas puncak gunung. Kita katakan itu pun tidak jadi masalah. Tidak menggugurkan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menggugurkan ismahnya, terjaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru riwayat ini menunjukkan akan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, biasa, tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Kata dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan, Maha suci Allah, saya hanya sekedar adalah seorang manusia yang diutus. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sebagaimana manusia yang lain sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sebagaimana manusia yang lain menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air sebagaimana manusia yang lain buang air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah sebagaimana manusia yang lain marah. Rasulullah SAW juga sedih sebagaimana manusia yang lain sedih. Rasulullah SAW tatkala anak anaknya meninggal Ibrahim Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Dia manusia biasa, bersedih. Meskipun dia tahu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi SAW adalah seorang manusia. Sifat manusianya ada. Kalau seandainya hadis atau riwayat ini sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sedih karena ditinggal oleh malaikat Jibril. Kemudian dia berusaha membuang dirinya, membunuh dirinya. Kita katakan tidak jadi masalah. Rasulullah Sallam bahkan setelah jadi Nabi, setelah turun wahyu berturut-turut, juga pernah melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam surat Abasa wa Tawalla tatkala datang Ibnu Umi Maktum ya yang tentunya seorang sahabat yang miskin. Kemudian Rasulullah SAW sedang mendawai orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang besar. Rasulullah SAW ingin menarik hati orang-orang kaya tersebut. Sehingga tatkala datang seorang miskin dari kalangan sahabat, Rasulullah SAW berpaling Abasa wa tawalla, wajahnya abus, wajahnya tidak tidak ceria kepada Ibnu Ibnu, Ummi Maktum, kemudian berpaling menuju orang-orang orang-orang kafir. Ditegur oleh Allah, ya. Ditegur oleh Allah bahwasanya itu kesalahan dari Nabi. Allah menegur Nabi saw. alaihi wasallam. Contohnya lagi, Nabi saw. alaihi wasallam tatkala untuk memberikan keriduan kepada istrinya, Rasulullah SAW mengharamkan dirinya untuk minum madu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Ya ayuhan nabi, lima tuharimu ma'ahalallahu lak?" tabtaghi mardata azwajik wahai nabi apakah kau ingin uh, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi engkau dalam rangka mencari keridhaan istrimu Allah tegur artinya nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah turun wahyu berturut-turut sudah jadi nabi jelas ya itu pun melakukan kesalahan justru disitulah menunjukkan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau salah, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya penjagaan Allah. Ismahnya Nabi dalam risalah yaitu kalau beliau salah segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Demikian juga peristiwa riwayat yang kita sebutkan sekarang ini. Kalau seandainya riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zuhri tersebut adalah riwayat yang sahih, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru itu menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi buktinya apa tatkala beliau ingin bunuh diri dan itu kesalahan ingin bunuh diri ditegur oleh Allah datanglah malaikat Jibril menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ingin bunuh diri datang malaikat Jibril menunjukkan Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjerumus dalam dalam kesalahan oleh karenanya ikhwani fillah khawati fiddin azani Allah wa'ayakum eh, apakah kita katakan riwayat tersebut riwayat yang sahih atau riwayat yang daif dan yang jelas riwayat tersebut adalah riwayat yang daif maka kita punya jawaban terhadap orang-orang e, Nasrani yang selalu mengungkit-ungkit e, kisah ini dalam rangka untuk menimbulkan keraguan dalam kaum muslimin bahwasanya Muhammad saw pernah berusaha untuk e, membunuh dirinya. Ikhwani fillah Allah Ada beberapa poin yang ingin Anda ambil uh, faedah dari cerita tentang turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya adalah seorang yang tuna aksara. Beliau tidak membaca dan beliau tidak menulis. Meskipun Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya untuk bisa menulis dan bisa membaca. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, uktubuli Abishah. Tatkala ada seorang sahabat yang tidak mampu untuk menghafal hadis, ya, karena para sahabat dulu hafal mereka kuat, ada salah seorang sahabat yang tidak mampu untuk menghafal hadis. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, uktubuli Abishah, tolong tuliskan buat si fulanin yang tidak hafal, hafal hadis. Itu dan terlalu banyak dalil-dalil yang menganjurkan bagaimana para sahabat untuk banyak menuntut ilmu dan diantaranya tentunya belajar dan uh, dan uh, menulis dan membaca. <laughs> Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kenapa? Supaya tidak ada tuduhan dari orang-orang Quraisy kala itu atau dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah karangan nabi sendiri. Kenapa? Karena jelas Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana Nabi bisa mengarang Al-Quran? Ya, sementara beliau sendiri tidak bisa baca dan tidak bisa tidak bisa tulis. Mama kunta tatlu min qablihi min kitab, ya. Eh, tidak engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak pernah membaca sebuah kitab. Wala takhutuhu biyaminik dan tidak pernah kau tulis dengan tangan kananmu. Idzan lartabal mubtilun. Kalau seandainya kau itu dulu bisa baca dan bisa menulis, maka orang-orang yang berbuat kebatilan akan meragukan kenabianmu. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, tatkala turun Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi tidak bisa baca. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Kata Nabi, "Ma Nabi qari' saya tidak bisa baca ya itu dalam kalau dalam ilmu balaghah itu perkataan yang menunjukkan benar-benar tidak bisa baca Rasulullah tidak mengatakan la adri saya tidak bisa, saya tidak tahu. Tapi Rasulullah mengatakan, ma anabi qari, saya sama sekali tidak bisa baca. Memang karena yang beliau adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa uh, tidak bisa nulis. Dan itu nanti hikmahnya dalam untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar seorang seorang rasul meskipun tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, namun subhanallah ada Al-Qur'an. Benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhwani fil akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, para ulama khilaf, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuna aksara sampai meninggal dunia? Sebagian ulama mengatakan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu bisa baca dan bisa tulis. Di antara buktinya apa? Eh, Rasulullah sallallahu uh, di antaranya tatkala mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, tatkala itu Rasulullah sallallahu membuat pernyataan kemudian beliau menulis Muhammad Rasulullah. Ada tulisan Muhammad utusan Allah. Orang-orang kafir Quraisy pun tidak setuju. Mereka ingin rubah menjadi Muhammad hamba Allah Abdullah. Maka Rasulullah SAW pun rubah jadi jadi Muhammad Abdullah. Ya. Sebelum, sebelum lama mengatakan ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bisa baca bisa nulis buktinya bisa merubah dari Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad Abdullah hamba Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW tatkala menceritakan tentang Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Dajjal itu di keningnya ada tulisan kafaro, tulisan kafir. Ya. Dajjal itu di keningnya ada tulisan kafaro. Dan itu bisa dibaca baik orang yang bisa membaca maupun orang yang tidak bisa baca. Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang tuna aksara pun bisa membaca ada tulisan kafaro di di jidatnya Dajjal. Kata para ulama menunjukkan Rasulullah ngerti. Kafir tulisannya itu kafar. Berarti Rasulullah SAW bisa bisa baca dan bisa tulis. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya hikmah untuk menjadikan Nabi SAW tetap tuna aksara sampai meninggal dunia tetap ada untuk karena untuk menghindari tuduhan bahwasanya tidak ada satu ayat pun itu dari Nabi. Seluruh ayat dari dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sampai meninggal dunia pun beliau dalam keadaan tuna aksara. Di antara buktinya eh, Rasulullah SAW juga menulis surat kepada para raja. Namun bukan berarti Rasulullah SAW bisa baca dan bisa tulis. Ada orang yang menuliskan. Ada orang yang yang menuliskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. fil azani Allah wa Kemudian kisah yang e, telah kita jelaskan pada pertemuan yang dulu bahwasanya malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk e, menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya wahyu itu merupakan benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenabian itu adalah e, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan suatu perkara yang bisa diusahakan dan bukan suatu usaha suatu perkara yang bisa dicari-cari sebagaimana pendapat sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab bisa dicari seorang siapa saja bisa menjadi nabi setelah melalui setelah melalui apa namanya latihan, kemudian melalui olah pikir, bertapa di tengah, misalnya di kesepian, kemudian mengolah pemikirannya, merenungkan sampai akhirnya pada derajat bisa menjadi nabi. Setiap orang bisa. Ada sebagian orang berpendapat demikian kita mengatakan tidak benar pendapat ini. Kenabian itu benar-benar semata-mata istifa, itu ikhtiar pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi ya minal malaikati rusulan wa minan nas ya Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan para rasul dari para malaikat dan daripada golongan manusia. Allah milih malaikat Jibril jadi jadi rasul Allah utusan Allah. Allah milih Rasulullah SAW Muhammad menjadi rasul Allah. Adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun bisa Eh, berusaha untuk menjadi nabi. Allah yang menentukan si fulan menjadi nabi. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya. Allah yang mengetahui di mana yang berhak Allah jadikan risalahnya, siapa yang berhak Allah jadikan rasulnya. Oleh karena ini merupakan bantahan yang tegas kepada orang-orang eh, al mutafalsifah minal muslimin, orang-orang yang terpengaruh dengan Muhammad falasifah dari kaum muslimin seperti Farabi dan Ibnu Sina, ya. Kedua orang ini berpendapat bahwasanya kenabian itu bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan ilmu yang khayalan yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang yang uh, mimpi, bukankah kalau kita mimpi ada khayalan-khayalan yang datang kepada kita, ya? Eh, seorang yang telah mencapai tahapan tertentu, khayalan-khayalan tersebut bisa datang tatkala di dalam keadaan sadar. Seakan-akan dia melihat malaikat datang kepada dia, seakan-akan menyampaikan wahyu kepada dia dan semuanya itu merupakan khayalan kata mereka. Ini perkataan Ibnu Sina dan perkataan Farabi dan merupakan perkataan yang sangat uh, berbahaya karena uh, melazimkan pengingkaran terhadap utus diutusnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan melazimkan pengingkaran terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan kenabian merupakan perkara yang bisa diusahakan, itu tidak benar. Sebagaimana jelaskan tadi, malaikat datang menemui Nabi, menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Kalau memang kenabian merupakan perkara yang bisa diusahakan, tentunya Nabi SAW sudah berusaha untuk menjadi nabi dan sudah menyangka dirinya akan menjadi nabi. Namun buktinya terkala datang malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi dalam keadaan ketakutan. Bahkan dia mengatakan ini khosyitu ala nafsi, saya khawatir suatu menimpa diriku, ketakutan, gemetar. Datang menemui Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian tatkala disampaikan oleh Waraka bin Naufal bahwasanya engkau akan diusir oleh kaum engkau kata Nabi amukhrijiyahum apakah kaumku akan mengusirku menunjukkan Nabi tidak tahu akan kelaziman tadi tidak menduga bahwasanya dia akan didatangi oleh malaikat Jibril tidak menduga bahwasanya dia akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala Kenabian bukan merupakan perkara yang bisa diusahakan. Allah Subhanahu wa taala semata-mata karunia-Nya milih si fulan berhak menjadi nabi. Sebagaimana milih malaikat juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Uh, kita harus berhati-hati dengan pemahaman yang terkadang mulai tersebar lagi di kalangan kaum muslimin, pemahaman orang-orang ahli filsafat yaitu uh, seperti saya katakan tadi merupakan pendapat dari Farabi dan juga pendapat Ibnu Sina ini merupakan Eh, suatu pendapat yang merupakan kekufuran karena kelaziman dari pendapat tersebut pengingkaran terhadap uh, terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pengingkaran terhadap kenabian seakan-akan setiap orang bisa menjadi nabi setelah melalui tahapan-tahapan tertentu dan ini merupakan suatu yang tidak mengherankan karena orang-orang ahli filsafat ya yang gulu di antara mereka yang ekstrim di antara mereka mereka mengingkari adanya malaikat mereka tidak meyakini malaikat adalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berjasad yang diciptakan dari cahaya, itu tidak mereka imani ya. Mereka anggap malaikat adalah suatu hayalan-hayalan atau eh, suara-suara uh, baik yang yang yang tersalurkan dalam hati sanubari seorang. Adapun meyakini malaikat sebagai suatu makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang bisa uh, merubah bentuknya dan memiliki jasad itu mereka tidak yakini orang-orang yang gulu dari kalangan falasifah dan ini saya katakan juga ini merupakan kekufuran bentuk kekufuran karena merupakan uh, bertentangan dengan terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal arja'ilil malaikati rusulan uli ajin hatin masna Mas thulatha Ya, Maha Suci Allah yang telah maha, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sayap dua, tiga atau empat. Ya, jadi fi khalqi ma yasha atau atau sayapnya banyak terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat suatu adalah suatu makhluk yang diciptakan dari cahaya memiliki sayap. Itu tidak diimani oleh orang-orang uh, falasifah. Dan insya Allah nanti kalau kita akan uh, ada kajian insya Allah nanti hari Ahad tentang Eh, mukaddimat fil asma tauhid al asma wa sifat saya akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang masalah ini tentang bahayanya orang-orang uh, yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat Yunan, orang-orang Yunani. Oleh karenanya ikhwan fil azani Allah wa uh, eh, kita meyakini bahwasanya kaum muslimin meyakini bahwasanya kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tatkala menyampaikan wahyunya kepada kaum kaum muslimin karena itu adalah uh, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan uh, berapa beberapa bentuk datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Uh, demikian juga disebut dalam kutub dalam mabahis fi, fi Quran ya bahwasanya wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam bentuk uh, uh, ru'yah as-sadiqah ya dalam bentuk mimpi ya jadi ini merupakan awal-awal wahyu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan mimpi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam juga pernah uh, bermimpi tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail Alaihissalam. Dan ini merupakan salah satu bentuk datangnya wahyu kepada seorang Nabi. Bentuk yang lain yaitu dengan perantaran malaikat. Ya Allah mengutus malaikat ya dan malaikat ini tatkala menyampaikan wahyu kepada nabi dalam berbagai bentuk dalam berbagai cara di antaranya misalnya malaikat ya memberi wahyu bisikan kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya atau jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu wahyu sebagian dalam satu hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna ruhal akudus nafatha fi ru'i anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha ya fattaqullaha wa ajmilu fi talab Kata Nabi SAW, sungguhnya ruhul kudus telah datang kepadaku, yaitu malaikat Jibril. Kemudian menyampaikan dalam jiwaku, yaitu bahwasanya tidak tidak seorang jiwa pun, tidak satu jiwa pun akan meninggal dunia sampai menyempurnakan rezekinya. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiklah kalian berbuat baiklah seindah-indahnya cara yang terbaik dalam mencari rezeki, ya. Ini salah satu contoh di mana malaikat datang dalam keadaan memberi bisikan kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. E, bentuk yang lain yaitu malaikat Jibril dalam, datang dalam bentuk aslinya. Jadi ini pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, dua kali ya. Makanya e, malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya dan memiliki 600 sayap ya. Kemudian setiap sayap kalau dibuka akan menutup cakrawala ini menunjukkan bagaimana agungnya dan besarnya malaikat Jibril bentuk aslinya. Ya, bagaimana memiliki 600 sayap? Kalau satu sayap dibuka akan menutup cakrawala. Ya. Makanya kita ikhwani fil azani ya Allah yakum, lihatlah bagaimana keagungan Allah. Ya. Lihatlah sebelum memikirkan keagungan Allah ya, bagaimana keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana gunung yang sangat kokoh, bagaimana Allah menciptakannya, bagaimana Allah menata, menancapkannya di bumi. Bagaimana malaikat Jibril yang sangat besar luar biasa, sayapnya satu jadi buka menutup cakrawala. Kita ini berapa ukuran kita? Satu kali setengah meter pun kadang tidak sampai. Satu setengah meter paling tinggi dua meter kali setengah meter. Ya. Ukuran kita sangat kecil. Kemudian mau sombong buat apa ya? Mau sombong buat apa dan Mau angkuh buat apa? Kita ini kecil, nggak ada ukuran dibandingkan bumi, nggak ada nilainya sama sekali. Dibandingkan dengan makhluk Allah yang sangat luar biasa, kita ini kecil. Ngapain kita mau angkuh-angkuh, mau sombong-sombong, mau gaya-gaya? Ya. Oleh karenanya ingatlah bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril, malaikat yang sangat agung dan sangat perkasa. Ya. Eh, dengan bentuknya yang aslinya memiliki 600 sayap kalau satu sayap dibuka akan menutup uh, cakrawala kemudian bentuk wahyu yang lain malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia karena malaikat bisa tersyakal bisa berbentuk dalam bentuk manusia sebagaimana hadis yang ma'ruf hadis Jibril alaihissalam tatkala malaikat Jibril datang kemudian mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Yang jadi perhatian kita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, datang seorang laki-laki syadidu sawadus syar Syadidu bayadhis siyab ya. La yura alaihi safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datanglah seorang tiba-tiba rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada kelihatan bekas safar. Ya kalau orang safar datang dari jauh, rambutnya tentu sudah acak-acakan ya, atau sudah ada debunya. Kemudian juga bajunya tidak akan bersih putih seperti itu. Yang jadi masalah kata Umar, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun yang mengenal orang ini siapa. Kami para sahabat yang sedang duduk bersama Nabi bingung orang ini siapa. Kalau orang ini dari kampung kami, tentunya kami kenal kalau dari kampung kami. Tapi kita nggak ada yang kenal. Tapi kalau dari luar datang dari jauh, Kok tidak ada kelihatan tanda-tanda safar? Kok rambutnya hitam? Kok bajunya putih bersih? Ini dari mana tiba-tiba muncul? Ternyata dia adalah malaikat malaikat Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai sebagai seorang manusia untuk memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga antaranya malaikat Jibril terkadang beri wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan suatu bentuk seakan-akan ka'annahu salsalatul jaras ya seakan-akan Nabi saw mendengar suara lonceng yang sangat keras dan ini paling berat bagi Nabi sampai disebutkan tatkala musim dingin Rasulullah SAW ketika datang wahyu maka pelipih beliau berkeringat ya padahal musim dingin yang sangat dingin tatkala itu Ya, kita tahu bahwasanya di Madinah ya, kalau dingin-dingin sekali. Kalau panas-panas sekali, saya baru saja beberapa hari di Madinah sampai derajat di Madinah sampai 49 derajat Celcius. Ya, sekarang kita di open ya. Mobil juga AC tidak, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dingin-dingin sekali, demikian. Rasulullah SAW tatkala didatangi, didatangi uh, wahyu dalam bentuk seperti tadi, meskipun musim dingin beliau keluar keluar keringat dari pelipis beliau yang menunjukkan keberat yang beliau hadapi tatkala itu. Kemudian di antara bentuk wahyu yang datang kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, Nabi SAW alaihi wasallam diberi wahyu, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sedang berada di atas langit yang ketujuh sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj tatkala menerima perintah solat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke atas langit yang ketujuh, kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum uh, eh, uh, eh, kajian yang bisa kita sampaikan pada kali saat kali ini yaitu tentang hikmah dari terputusnya wahyu yang para ulama menyebutkan hikmah dari terputusnya wahyu yaitu terputusnya wahyu yang cuma sebentar beberapa hari, taruhlah 40 hari, dalam rangka untuk menghilangkan ketakutan Nabi. Ya. Karena bisa SAW tatkala datang malaikat Jibril pertama kali rasa takut. Oleh karenanya tidak di, tidak disegerakan datang malaikat Jibril untuk kedua kali ya tapi dibiarkan beberapa selang waktu isinya liburan sebentar supaya rasa takut yang ada dalam diri Nabi SAW hilang kemudian timbul kerinduan sudah hilang kapan lagi datang malaikat tersebut itu disebut oleh para ulama hikmahnya kenapa untuk menghilangkan rasa takut dan timbul kerinduan dari Nabi SAW dan agar timbul persiapan dalam dirinya bahwasanya sekarang dia sudah berubah dari sekedar manusia biasa menjadi seorang rasul Eh, manusia plus utusan Allah Subhanahu eh, wa taala. Setelah itu datanglah wahyu, malaikat Jibril datang kemudian memberi wahyu kepada Nabi, kemudian fatataba. Ya, turunlah wahyu, ya, ya, ya apa ya yuhal muddatsir kum fa Kemudian fatataba, kemudian wahyu turun berturut-turut tidak lagi terputus. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada kesempatan yang lain esok hari atau lusa hari kita lanjutkan tentang sirah nabawiyah. Nah, jazakallah khairan atas uh, penjelasan dan materi dari uh, pembahasan sirah nabawiyah mengenai uh, kelanjutan uh, turunnya wahyu yang disampaikan secara langsung di studio ini oleh Al Ustaz Abdul Masin Firanda hafirullahu taala. Selanjutnya Khotel Islam sebagaimana biasa ada beberapa menit ke depan untuk kita bersoal jawab. Kami akan angkat pertanyaan Anda melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Nani, Depok silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uh, eh, mau menanyakan ini Ustaz waktu itu Ustaz pernah Eh, membahas tentang uh, Salman Al Farisi. Uh, eh, saya ingin uh, ceritanya lebih lanjut. Terus saya membacanya di buku Khalid Muhammad Khalid itu uh, bisa dijadikan untuk rujukan nggak Ustadz uh, yang 60 karakteristik sahabat Rasulullah uh, yeah. yang sama dengan uh, uh, satu lagi bukunya itu empat uh, khalifah ya. Khalifah ya. Rasulullah itu bisa dijadikan rujukan untuk sebagai bahan cerita untuk anak-anak. Ya. Apakah itu sahih? Yang kedua, mungkin di luar tema uh, agar seseorang bisa Eh, seorang siswa yang bisa tembus ke Jamiatul Madinah. Jamiatul Islam. Eh, Islam Madinah hmm. itu uh, keunggulan apa yang harus dimilikinya agar bisa berkompetisi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Eh, adapun pertanyaan pertama tentang buku itu saya tidak tahu karena hmm. memang juga uh, di Madinah buku itu tidak dijadikan uh, sandaran ya, hmm. setahu yeah. di antara tulabul ilm, di antara promotor ilmu. Apakah buku itu ada kritikan Allah alam saya tidak tahu ya. Namun saya katakan di Madinah tidak dijadikan sebagai sandaran dalam uh, penceritaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada kritikan? Wallahu alam bisawab. Hmm. Adapun yang kedua mengenai apakah ada keunggulan tertentu untuk bisa diterima di uh, Jami Islamiyah ya. Saya katakan bahwasanya uh, Jami Islamiyah Sampai sekarang para tula pun bingung. Kita yang sudah 9 <laughs> tahun di sana, demikian juga yang lebih senior daripada kita seperti Ustadz Nur Ihsan, Ustadz Arifin dan yang lain yang sudah belasan tahun mereka di sana, iya. tidak tahu apakah ciri khusus seorang bisa diterima di jamiah. Apakah harus gemuk, apakah harus kurus? <laughs> Tidak ada ciri apa harus pintar, IP-nya berapa, tidak ada ciri khusus. Tapi setelah kita amati, ternyata jamiah itu sangat memperhatikan tentang asal seorang. Iya karena jamiah memperhatikan tentang uh, penyebaran, penyebaran dakwah. dakwah. Oh, iya, bisa jadi seperti saya alhamdulillah dari Irian langsung diterima. <laughs> Sekali daftar langsung diterima. Ada orang dari Cirebon teman saya empat kali baru bisa di, diterima. diterima. Karena dari Cirebon sudah banyak dai. Kalau dari Irian <laughs> jarang-jarang. Oleh karenanya alhamdulillah begitu saya daftar sekali langsung diterima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang hmm. jelas hmm. seorang berdoa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu tidak mesti di Jamiah Islamiyah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan jawabannya dan berikut kami angkat angkat pertanyaan dari uh, penelpon kembali di 0218236543 untuk yang kedua. Halo, Taib uh, terputus ya. Tapi bisa kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Eh, dari Pak uh, Richard Lubis ya di Alam Indah Tangerang yang bertanya Ustadz apakah ada suatu sanad yang sahih yang menjelaskan mengenai uh, tanggal dan bulan serta uh, tahun kelahiran serta wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini berkembang begitu banyak versi dan manakah yang sahih ya, untuk dijadikan rujukan? mengenai kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti saya pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang dulu bahwasanya para ulama khilaf tentang kelahiran Nabi. Kenapa? Karena khilaf karena mereka tidak memang tidak punya perhatian khusus tentang kelahiran Nabi karena tidak ada ibadah yang dibangun di atas tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan selain bulan Rabiul Awal, ya ada yang mengatakan bulan yang lain, ada yang mengatakan juga pada tanggal 8, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal tanggal 11. Dan kalau secara secara sanad ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah eh, dalam kitabnya apa namanya Mukhtasar eh, Sirah yang karangan Ibnu Katsir ya rahimahullah, Syekh Albani punya mukhtasar dia menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW lahir tanggal 8 Rabiul Awal ya. Tanggal 8 Rabiul Awal kalau dari sisi sanad karena itu adalah riwayat dari uh, tabi'in ya. Lebih kuat daripada riwayat-riwayat ulama yang lain yang tentunya terputus sanatnya. Namun kalau sanat yang sahih dari Nabi SAW tanggalnya sekian tidak ada. Yang ada cuma harinya saja hari Senin Rasulullah SAW lahir pada hari hari Senin. Berbeda dengan wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang sangat besar. Tatkala itu kaum muslimin sudah banyak ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala haji terakhir eh, Rasulullah SAW haji sekali itu tatkala yang ikut beserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikut haji sekitar 100 ribu orang. Tentunya kaum muslimin sangat banyak. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, tentunya merupakan peristiwa yang besar. Makanya hampir ulama seluruhnya sepakat bahwasanya Rasulullah SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal karena hmm. dia sudah jadi seorang nabi. Yeah. Kemudian meninggal pada hari tersebut tersebut sehingga diketahui oleh yang lain. Berbeda dengan tanggal lahirnya Rasulullah SAW belum dikenal sehingga nah. tidak ada yang perhatian. Okay. Allah taala alam Nah, bisa kelahiran jawabannya dan berikut kami angkat dari penelpon kembali ada Pak Abu Hudzaifah di Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ah, saya ingin menanyakan uh, banyak hadis yang Rasulullah uh, melarang kita mencela para sahabat dan juga tentang keutamaan keutamaan sahabat termasuk di Al-Quran sendiri tapi apa hikmahnya dari kisah misalkan salah satunya uh, ketika Rasulullah SAW wafat itu kaum uh, apa namanya Ansar ya dan dari Muhajirin berebut untuk uh, di antara mereka siapa yang akan meneruskan menjadi khalifah. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih uh, atau menjadi khalifah, kabilah-kabilah uh, di luar Madinah tidak memberontak. Lalu bagaimana menghubungkan dua permasalahan ini? <clears throat> Apakah yang disebut dengan sahabat yang dilarang untuk dicela itu termasuk mereka-mereka yang hendak murtad itu juga bisa disebut sebagai sahabat, sahabat. gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, uh, ini hmm, Hmm. ada isu yang baru ini Anda dengar katanya di Universitas Madinah ya, itu satu kelas sudah bercampur gitu antara ikhwan dan akhwat gitu itu mohon klarifikasinya ya, ya. ya karena ikhwan ini mungkin dapat dari internet yang ya, atau sikap atau tidak ya. ya. kemudian Taip. ada juga itu tentang masayid beberapa masa yang ditangkap oleh pemerintah Saudi gitu. jadi kalau iya, iya. oh, ya. Eh, kasih, kita jawab yang kedua dulu. Hmm. Jadi ah yang bertanya jazakallahu khair. Eh, kalau isu sangatlah banyak ya. Iya. Jadi isu-isu uh, begitu saya harap di apa di tabayun langsung ya hmm. karena hmm. dan kita jangan ikut menyebarkan ya. Uh, pertama kapan ada mahasiswa, mahasiswi diterima di Jamiah Islam? Tidak iya. pernah ada ya. Hmm. Tidak pernah ada ya. Kalau ada tentunya sudah banyak yang mendaftar dan tidak pernah Jamiah ya Islamic University of Madinah itu dikhususkan bagi kaum yang berjenggot ya <laughs> laki tidak ada laki -laki. akhwat yang uh, sekolah di situ terus kapan mau bercampur dengan akhwat iya. semua perempuan dilarang masuk ya dilarang hmm. masuk dalam dalam apa namanya kompleks, uh, kompleks tersebut saya saja pernah ada urusan dan kalau itu saya sedang bawa istri akhirnya tidak bisa masuk saya harus nitipkan istri saya di sebuah toko dia suruh saya suruh nunggu eh, baca buku atau pura-pura beli buku sekitar dua jam setengah <laughs> karena nunggu saya keluar dari jam Islamia. Ya, karena bisa masuk tinggal masuk sama istri saya tidak bisa. Jadi perempuan dilarang masuk. Jadi hmm. kalau dilarang masuk kapan bisa bercampur dengan uh, perempuan. Jadi itu isu yang tidak tidak benar. Hmm. Kemudian mengenai <clears throat> masalah pertanyaan pertama ya, kita harus kembali kepada jadi begini ya bahwasanya uh, sesuatu perkara yang kita hadapi ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an bahwasanya uh, huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam yang jelas. Ada ayat-ayat yang jelas yang muhkam yang tidak bisa ditarik ulur ulur lagi apa namanya maknanya. Ada yang mutasyabihat. Ya Allah sengaja untuk menurunkan ayat-ayat yang mutasyabihat ya agar alladzina fi qulubihim zaiq fayatabi'una ma tashabaha min. Nah, maka orang-orang yang hatinya ada kesatan, kecondongan, dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar maknanya, masih bisa ditarik ulur maknanya. Sehingga ayat yang jelas dia tinggalkan. Kenapa? Karena ikut hawa nafsunya. Kita pun demikian. <clears throat> Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat itu sangatlah banyak ya. Nah, sangatlah banyak dan bahkan Allah Subhanahu wa taala um, kalau kita ingin masuk surga, ingin dapat ridha Allah harus mengikuti jalan sahabat sebagaimana sudah saya ulang-ulang. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا dan orang-orang pertama kali masuk masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar jumlah mereka ribuan Allah sebut dalam Al-Qur'an Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagaimana? Tidak ada jaminan mutlak. Kata Allah walladzina tabauhum biihsan. Demikian juga ya, kalau kita ingin dapat ridho dari Allah harus ikuti jalan para para sahabat. Itu ayat yang muhkam yang jelas tidak bisa ditarik ulur. Kemudian timbul ada peristiwa-peristiwa yang kita terkadang tidak tahu kenapa terjadi peristiwa tadi, apa di balik peristiwa tadi. Saya sekarang saya kasih gambaran sama Bapak ya. Nggak usah jauh-jauh 1400 tahun yang lalu. Sekarang misalnya di sini saja Radio Roja. Taruhlah ada ada perselisihan ya, mudah-mudahan tidak ada. Misalnya perselisihan ada dua orang ikhwan di Radio Roja. Gempar terjadi cerita satu Indonesia. Di Jakarta saja yang cuma beda berapa kilo dengan rumah Bapak. Versinya mungkin sudah 20 versi. Keluar dari Radio Rojak versi sudah 20 versi. Orang tidak tahu apa sebabnya kenapa terjadi keributan. Apakah demi kemaslahatan atau karena duit atau karena yang lain nggak ada yang tahu. Tapi yang keluar dari luar ribut di Radio Roja ada dua ikhwan ribut bertengkar di Radio Roja sehingga ada yang menafsirkan oh maksudnya itu gila kekuasaan oh itu karena duit macam-macam kita nggak tahu. Terserah keluar dari rojak tidak ada yang tahu. Itu padahal dekat dengan rumah bapak cuma beberapa kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Dan bapak sedang hidup di zaman ini. Bagaimana yang terjadi di zaman sahabat? Tatkala terjadi Rasulullah SAW meninggal, kemudian kisah yang aslinya bagaimana? Itu pun kalau riwayat yang datang sampai kita sahih. Harus kita tahu kenapa sebabnya dan apa tujuan mereka. Apakah mereka berebutan kekuasaan dalam rangka untuk mencari dunia ataukah yang mereka ingin biar saya yang pegang Islam, biar saya bisa mengembangkan Islam atau hmm. karena yang lain itu perlu hmm. penjadi apa eh, penelitian yang lebih lebih lanjut. Oleh karenanya segala tuduhan yang ditujukan kepada para sahabat, kita katakan kalau memang para sahabat saya katakan ya banyak riwayat yang sampai kepada sahabat, riwayat yang dusta. Iya. Banyak. Hmm. Terutama disimpan oleh orang Syiah. Yang kedua kalau benar pun kita harus ngerti, maksudnya kita bawa kepada kepada makna yang benar. Kenapa? Karena karena Allah telah memuji mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Itu Allah sebutkan kepada para sahabat. Umat yang terbaik. Kita bawakan kepada ayat yang muhkam. Ya, saya katakan tadi, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Bawa semua yang mutasyabihat yang meragukan, kita bawakan kepada yang yang muhkam. Kejadian seperti tadi ada <coughs> pertengkaran di antara sahabat. Maksudnya apa? Apa tujuannya? Kita teliti dengan baik dan kita bawa kepada mana yang benar. Kalaulah kalaulah para sahabat salah dan wajar para sahabat manusia Nah, tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Yang bilang Muhammad meninggal saya potong lehernya. Eh, itu Umar dalam keadaan marah. Ya, sehingga ditegur oleh apa, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu Umar bersalah tatkala itu. Ya. Namun kita tahu para sahabat semuanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sahabat yang salah maka itu menunjukkan mereka itu tidak maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan mereka tidak ada bandingannya. Adapun takrif dari sahabat, ini si sahabat orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Jadi seorang bisa jadi seorang bertemu dengan Nabi SAW beriman, kemudian bisa jadi sebagaimana pernah terjadi pada salah seorang sahabat, kemudian dia murtad karena terjadi sesuatu dia murtad, kemudian dia balik lagi Islam. Orang sebenarnya masih dianggap sahabat oleh para ulama karena bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Allah taala alam bisawab. Nah, Jazakallah khairan jawaban Ustaz dan berikut dari pesan singkat kembali saja dari uh, pendengar kita Bu Nisa di Bekasi yang bertanya. Ustaz saya pernah membaca di sebuah kitab Sirah Nabawiyah eh, mengenai perjanjian Hudaybiyah bahwasanya Rasulullah tidak menulis perjanjian itu melainkan sahabat Ali radhiyallahu an yang menulisnya karena saat di dalam surat itu dituliskan Muhammad Rasulullah yang kemudian kaum musyrikin tidak setuju maka Rasulullah menyuruh Ali e, radhiyallahu an menghapus kalimat tersebut namun beliau tidak mau untuk atau tidak berani untuk menghapusnya dan kemudian Rasulullah SAW yang menghapusnya sendiri. Bagaimana Ustaz e, periwayatan dari hal ini apakah sahih? Eh, yang benar seperti itu. Jadi Ali yang menuliskan mm -hmm. e, para ulama menjadikan itu sebagai dalil Nabi bisa baca karena Nabi mengatakan hapus. Iya. Rubah seakan-akan Nabi SAW bisa bisa baca. Maka saya kan tadi sudah dibantah. Perkara iya. yeah. itu pendapat yang kurang kuat. Yang benar Rasulullah SAW hmm. itu uh, ummi tuna aksara sampai beliau meninggal dunia karena hikmah menuntut akan hal itu. Yeah. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang dituduhkan itu karangan Nabi. Yeah. Nabi SAW menyuruh rubah karena dikabarkan kepada kepada beliau bahwasanya orang-orang musyrikin mau merubah Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad Abdullah. Tidak hmm. menunjukkan Nabi bisa baca dan bisa bisa tulis. Tapi bisa heran dan berikut dari penelpon kembali kami angkat. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu dikecilkan radionya Bu. Ada feedback Bu? Silakan. Iya. Dari mana? Dari Muasa di Semanggis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya ini kan uh, wahyu itu datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan ke Nabi Muhammad. Uh, iya. Bahasanya itu memang bahasa Allah itu bahasa Arab atau Ah, memang kebetulan Nabi Muhammadnya orang Arab, Arab. jadi memakai bahasa Arab gitu. Iya. Hmm. uh, apakah yang saya mau tanyakan apakah memang bahasa Allah itu bahasa Arab hmm. atau hmm. uh, ada hikmah tersendiri Allah, ya, mungkin ya, yang bahasa Allah yang uh, tidak ada di muka bumi ini atau memang bahasa Arab itu, itu saja iya. yang saya mau tanyakan. Taip. Terima kasih Ibu, jazakillah khair. Uh, gini, uh, jadi Bu, jadi uh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala e, berbicara itu dan itu akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah. Allah berbicara dengan bahasa apa? Terserah Allah Subhanahu wa taala karena setiap nabi diutus dengan bilisani qaumihi. Setiap nabi diutus dengan yeah. lisan kaumnya ya. Hmm. Nabi Musa dengan bahasa kaumnya, Nabi Isa dengan bahasa kaumnya, Nabi Nuh dengan bahasa kaumnya, Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, kecuali Mirza Ghulam Ahmad dengan bahasa <laughs> Arab ya. Orang bukan orang India tapi pakai bahasa Arab itu <laughs> salah, jangan ngawurnya dia. Hmm. Jadi e, apa namanya? uh, setiap nabi dalam Al-Qur'an disebutkan diutus dengan bahasa kaumnya. Hmm. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bahasa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Terserah Allah Subhanahu wa taala sesuai, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jazakallah khairan atau mungkin ada hikmah yang uh, ada di dalamnya uh, mengenai, mengenai pemilihan kenapa bahasa Arab begitu? Uh, mengenai kenapa pemilihan bahasa Arab di zaman kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di antara hikmahnya disebut oleh para ulama karena setiap nabi diberi mukjizat. Iya. Ya. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat uh, yang bisa mengalahkan sihir, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang hakiki. Karena tatkala itu di zaman Nabi Musa orang sangat kagum dengan sihir orang sangat kagum dengan yeah. dengan sihir. Seperti Nabi Nabi Isa, orang sangat kagum dengan pengobatan. Ternyata Nabi Isa bisa mengobati dengan mengusapkan tangannya kepada orang yang buta bisa melihat, orang yang baras bisa sembuh, ya kena penyakit apa namanya albina bisa sembuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi orang sangat berbangga bangga dengan syair ya sampai uh, ada namanya kontes kontes syair ya. Orang-orang para penyair datang kemudian menyampaikan syair mereka yang menang dapat hadiah. Yeah. Dan itu sangat terkenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah mendatangkan suatu Al-Quran yang itu bukanlah syair, namun mengalahkan uh, tatanan yang indah yang terdapat pada syair-syair. Sehingga para penyair yang benar-benar uh, penyair dia tatkala mendengar Al-Quran tahu bahwa ini benar-benar bukan karangan manusia. Karena mereka tidak mampu untuk membuat suatu karangan yang seindah seperti Al-Quranul Karim. Bukan cuma indah tatanannya, bagaimana luar biasa indahnya. Ternyata Al-Quran itu juga turun karena adanya peristiwa. Bagaimana setiap peristiwa Allah bisa turunkan ayat ya yaitu merupakan kalamullah perkataan Allah Subhanahu wa taala meskipun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akan tetapi bisa ter, tersusun rapi dan sangat indah untuk di, didengarkan. Oleh karena itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala e, memilih Al-Qur'an dengan bahasa Arab tatkala itu. Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan dan masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan e, satu pertanyaan atau satu kesempatan dari penelpon dan satu dari pesan singkat untuk kesempatan di e, Eh, siang hari ini dan kami angkat kembali untuk yang uh, penelpon terakhir tanpanya. Halo. Halo. Iya, dari mana dengan siapa Pak? Mohon maaf dikecilkan radionya Pak. Dari mana? Dengan Pak Ilham Pak. Di mana Bapak? Di Bekasi. Silakan Pak Ilham. Mau tanya tentang selawat Pak. Iya Pak. Iya. e, kenapa kita masih sini berselawat terhadap Nabi? Karena hmm. kan beliau udah selamat dan sudah meninggal. Gitu. Kira iya. apa asalnya gitu? Baik. Nah, Baik. Terima, kasih, kasih Pak Ilham. Nah, ya. silakan Ustaz. Eh, eh, di antara hikmahnya ya Allah Allah Allah taala bisawab ya mungkin saja untuk menambah kecintaan kepada kepada Nabi tapi hikmah yang sangat terbaik adalah kembali kepada kita sendiri ya barang siapa yang bersolat kepada apa namanya Nabi akan Rasulullah SAW akan beri syafaat kepada kepada dia dan Allah akan beri salawat kepada dia artinya barang siapa man sholat alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asyara kata Nabi SAW barang siapa yang bersolat kepadaku sekali maka Allah akan bersolawat kepada dia sepuluh kali artinya Allah akan uh, memuji dia uh, sebanyak sepuluh kali oleh karenanya hikmah yang sangat penting adalah kembali e, kepada kepada kita. Dan ternyata terkadang e, beberapa syariat ya meskipun sudah hilang sebabnya masih diabadikan ya. Ini hanya sekedar tambahan aja. Hikmah yang sebenarnya Anda tidak tahu Allah taala alam bisawab. Mungkin Bapak bisa baca di buku Ibnu Qayyim rahimahullah namun sampai sekarang saya belum belum baca masalah itu. Cuma saya gambarkan terkadang e, sesuatu sesuatu disyariatkan meskipun sudah hilang sebabnya tetap disyariatkan. Contohnya seperti uh, tatkala Rasulullah SAW datang tawaf kemudian ada orang-orang kafir dan mereka menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan sakit kena demam kota Madinah maka Nabi SAW berlari-lari kecil di tiga putaran pertama dan itu diabadikan meskipun orang-orang kafir sudah tidak ada di kota Mekah tetap diabadikan karena sebabnya pernah uh, pernah ada ya contohnya juga seperti uh, Siti Hajar tatkala eh, lari mencari uh, air bolak-balik Safa dan Marwah sebabnya sudah hilang ya Orang tidur dari situ bukan lagi cari cari air tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti muadzin sekarang. Dahulu Bilal tangan kepalanya ke kanan ke kiri karena untuk menyebarkan suaranya. Sekarang sudah sudah ada mic, orangnya tetap seperti demikian karena uh, terkadang satu syariat diabadikan meskipun sebabnya sudah uh, hilang. Ya Allah taala alam eh, bisawab. Nah, jazakallahu khairan dan berikut dari pertanyaan terakhir di kesempatan kita siang hari ini dari Abu Abdullah di Bogor yang bertanya, "Ustaz, mohon dijelaskan secara lebih rinci rinci uh, eh, gambaran dari adanya ketergelinciran Rasulullah SAW hmm. di surat Abasa hmm. kemudian dikaitkan dengan uh, surat An-Najm tadi ayat 3 iya, iya, iya, ya, dan ya, 4 eh, ya, wa ma anil hawa in huwa illa nah, nah. jadi gini apa namanya uh, semua yang berkaitan dengan syariat itu pasti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Rasulullah SAW terkadang berijtihad dan kalau beristihad kalau salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Oleh karena dalam satu hadis terkadang ada sahabat yang bertanya, Rasulullah SAW menyampaikan Kemudian Rasulullah memberikan pengecualian setelah itu. Ya. Setelah itu kenapa kata dia malaikat Jibril datang beri wahyu kepadaku. Jadi ya, ini menunjukkan terkadang Rasulullah SAW beristihad, namun asalnya istihad Nabi SAW diterima seluruhnya karena kalau salah pasti ditegur oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala datang Ibnu Umi Maktum, Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah. Beliau ingin berdakwah. Dan tentunya secara logika seorang kita mendawai orang-orang yang besar itu lebih baik daripada mendawai orang yang uh, yang mungkin kurang kurang punya pengaruh. Yeah. So, hmm. ingin mendakwai orang-orang yang punya pengaruh supaya mudah tersebar dakwah. Ternyata itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang dilakukan oleh Nabi seluruhnya tidak ada dari hawa nafsu, yeah. Hmm. baik perbuatan ataupun perkataan. Mm. Meskipun ayat mengatakan wa mayantiku anil hawa, tidaklah suatu in huwa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi pun tidak ada yang dari hawa nafsunya. Kalau ada hawa nafsunya pasti ditegur oleh Allah Allah. Jadi seluruh yang berkaitan dengan syariat ya itu uh, merupakan wahyu dari Allah. Apakah wahyu secara langsung ataupun ijtihad Nabi kemudian disepakati oleh Allah dan tidak diprotes oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, bertindak sesuai dengan perintah Allah sebelumnya ya. Sudah banyak ayat yang turun. Terkadang Rasulullah SAW tatkala mempraktekkan ada kesalahan. Contohnya tadi Rasulullah SAW ingin mendakwah, berdakwah dan itu perintah Allah ingin berdakwah. Hmm. Ternyata beliau berisihat, kita ingin mendakwahi orang-orang yang besar yang punya pengaruh. Yang ini nanti dulu ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah. seluruh kesimpulan dakwah Nabi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Tapi eh, namun eh, kita eh, masih ada waktu Ustaz ya. Hmm. Tadi kita sudah tutup namun ada satu pertanyaan yang tampaknya sangat penting untuk kita angkat ya Ustaz ya. Hmm. Dari pendengar kita, Ustaz menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Lantas dari apa yang antum sampaikan tadi, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil hingga beliau diutus wahyu tidak bisa membaca dan menulis Ustaz. Ya. Bagaimana kita menyikapinya dengan benar dari Abu Usama di Ciracas. Ya. Sementara uh, Rasulullah SAW kita ketahui juga berasal dari uh, keluarga yang terhormat begitu Ustaz. Uh, demikianlah. Jadi saya katakan tadi al wahyu adalah istifa. Wahyu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu ja'al risalah. Allah yang lebih ngerti tatkala uh, meletakkan di mana risalah Allah. Allah milih siapa? Ternyata Allah memilih Nabi Muhammad yang kebetulan tidak bisa Kenapa? Ada hikmahnya tadi saya katakan tadi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhutuhu biyaminik." Idzan lartabal mubtilun. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu bisa menulis, maka orang-orang yang eh, apa yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ragu seakan-akan Al-Qur'an itu dari karya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah dengan hikmahnya memilih menjadikan risalah Allah kepada seorang Nabi Muhammad yang dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis karena hikmah e, untuk menghilangkan tuduhan tadi tetap ada ya supaya tidak ada tuduhan bahwasanya Al-Qur'an merupakan karya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita bukan tatkala kecil sampai Rasulullah SAW jadi diutus Nabi. Pembicaraan e, seorang wajib menuntut ilmu setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi. Yeah. Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi, Rasulullah SAW pertama tidak butuh nulis dan baca, langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia belajar nulis dan dialah sumber ilmu ialah sumber ilmu kita yang belajar ilmu dari Nabi Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak perlu menulis dan tidak perlu baca Allah langsung kasih ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada menganjurkan kepada para sahabatnya untuk belajar baik menulis maupun dengan menghafal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna innamal ilmu bi taallum sungguhnya ilmu dengan dengan belajar. Seperti tadi saya katakan Rasulullah mengatakan uktubuli abisha, tuliskanlah hadis bagi si fulan ini karena si fulan tidak bisa tidak bisa baca. Itu isyarat bahwasanya kita sebagai kaum muslimin butuh untuk belajar. Ya. Yeah. Tidak bisa kita mengkiaskan diri kita dengan Nabi karena Nabi adalah sumber ilmu yang ajar langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa baca juga tidak jadi masalah. Dan justru itu tuntutan Allah agar Nabi tidak bisa baca supaya tidak ada tuduhan dari dari luar. Hmm. Adapun kita, kita harus belajar sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jazakallah khairan Ustaz atas uh, jawaban yang terakhir tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi ilmu antum. Hmm. Kemudian uh, satu penutup untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Uh, azani Eh, sebagaimana tadi Ana jelaskan ya eh, bahwasanya kajian kita kali ini ya eh, di antara faedahnya kita bisa mengenal syubhat yang dilontarkan oleh kaum Nasrani demikian juga kesalahan yang dipahami oleh orang-orang falasifah jadi kita kaum muslimin berusaha mengenal agama kita yang benar ya kita berusaha mengenal yang benar dan kita juga berusaha mengenal yang salah agar kita jauhi dan kita bisa terbentengi araftu syarra li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa fi aku mengenal kejelekan bukan untuk mengerjakannya tapi untuk menjauhinya barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dia akan terjerumus betapa banyak orang yang terpesona dengan perkataan orang-orang falasifah ya perkataan-perkataan yang indah, ya seakan-akan masuk akal. Namun dibalik adalah semua kedustaan. Dibalik perkataan mereka adalah kebatilan. Oleh karenanya kita membentengi diri kita, ya agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan mereka. Demikian juga kita membentengi diri kita agar bisa membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli batil maupun orang-orang kafir. demikian saja apa yang anda bisa sampaikan. Kurang lebih ana mohon maaf. Uh, kita bin kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.